Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadha yawma idil muslimin. واجعل عباد الحج واجعل عباد الأضحى من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من الدنيا إلى يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم الأمين Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah utikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun kalau Allah Ta'ala fi kitabihil Adil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kal kausar Fasalli li rabbika wanha. Inna syani'aka huwa abtar Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah syukur alhamdulillah kita ditahaturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Salawat salam kepada baginda Rasul keluarga dan para sahabat. Semua pihak yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat yang akan datang. Dua minggu lagi, tiga minggu, kita akan menghadapi hari raya kedua. Hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya Idul Adha Islam memang memiliki dua hari raya. Pertama Idul Fitri kita rayakan karena kembalinya kita ke fitrah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kedua Idul Adha hari raya memotong kurban atau hari raya kurban. Kedua hari raya ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah jadi dua tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah bahkan para ulama tasawuf suka memberikan predikat Idul Fitri, Idul Asghar, hari raya kecil, Idul Adha, Idul Akbar, hari raya besar. Maksudnya pengorbanannya. Idul Fitri dianggap kecil karena masih sebatas zakat fitrah. Idul Adha, pengorbanan sudah diminta besar zakat kurban namanya Pengertian kurban sejarah kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Prinsipnya dirobah oleh Nabi Ibrahim melalui syariat Nabi Ibrahim ke binatang ternak. Syariat aturannya disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Kurban sebetulnya bukan berarti pengorbanan. Bahasa Arab kurban itu asal kata dari yang kubu kurban, mendekatkan diri. Jadi orang yang mau kurban, pengertian harfiah bahasa Arab, orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, ya memotong hewan kurban. Jadi orang pertama yang kurban adalah anak Nabi Adam. Kalau melihat sejarahnya. Nabi Adam Bapak memiliki putra putri sebanyak 23 orang. Setiap lahir ada kembaran. Tapi anak yang kelima yang tidak ada kembaran. Namanya Syed. Kenapa tidak dikembarkan? Karena Syed akan diangkat menjadi Rasul. Rasul kedua sesudah Nabi Adam selebihnya ada kembar. Nah, Allah menetapkan hukum dan aturan supaya Adam menikahkan putra putrinya dinikahkan dengan cara disiram jadi anak pertama Qabil dinikahkan dengan kembaran anak kedua Habil kembarannya adalah Labuda Habil dinikahkan dengan kembaran anak pertama namanya Ikrimah nah inilah hukum pertama. Kemudian Bob itu menolak. Dia tidak mau menikahi Lamuda. Mungkin dianggapnya iklimah kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan Lamuda. Itu masalahnya. Sehingga lapor kepada Nabi Adam. Nabi Adam minta kepada Allah. Bagaimana ini anak tak mau dinikahkan? Maka Allah memerintahkan dekatkan diri kepada korban. Bagaimana saya waktu itu? Dikorbankanlah apa yang usahakan. Kalau kopi bertani gandum dia diminta sekarung gandum. Kalau habis bertenak kibas diminta seekor kibas. Ditaruh di sebuah bukit seperti sesajen Bapak. Kurban yang diterima itu harus terbakar. Nah rupanya yang diterima adalah kurban mati. Jadi habis yang menikahi Ikrimah itu cara sejarah kurban pertama nah akhirnya Habil menikahi ini kelima Kobil menikahi Labuda tapi tentang Kobil masih tetap ada karena dia tidak mendapatkan tujuan mau nikah dengan diterima terjadi pembunuhan pertama di dalam itu karena perebutan perbuatan tadi itu sejarahnya Nabi Ibrahim merubah prinsip dari semua yang bisa dikorbankan di arahan ditunjukkan ke binatang ternak saja binatang an'am dan yang memakan tumbuh-tumbuhan onta, kuda, sapi, kebo, kambing, biri-biri itu yang berhak dikorbankan dan itu sejarahnya juga luar biasa kenapa? karena Nabi Ibrahim tidak langsung diperintah motong ternak Berita pertama tujuh Zulhijjah diperintahkan motong Ismail sehingga Nabi Ibrahim mikir malam pertama apakah ini perintah dari Allah atau dari setan ternyata malam kedua dapat perintah yang sama baru dia sampaikan malam ketiga dengan keluarganya Ismail harus dipotong Bapak sebelum dicatat kata Nabi Ibrahim membawa pisau nuntun Ismail untuk dipotong. Ditijurkan Ismail. Tatkala beliau menempelkan pisau di leher, Rasulullah mengatakan seluruh malaikat di aras tersungkur sujud demo unjuk rasa semua malaikat di aras sehingga Allah mengeluarkan malaikat kenapa harus sujud semua menyatakan tidak akan bangun dari sujud itu malaikat sampai hari kiamat kalau Ismail tidak diganti itu sejarah Nabi Ibrahim ternyata karena keikhlasan Nabi Ibrahim keikhlasan Siti Ajar keikhlasan Ismail Allah mengabulkan doa malaikat maka malaikat Jibril diperintahkan mengirim satu kibas buat Ibrahim diterjemahkan oleh para ulama tasawuf. Berarti Allah itu nggak menghendaki sebetulnya memotong manusia. Kok diganti binatang? Ya sifat binatang kita lah yang harus dipotong pada hari raya. Banyak hawa nafsu yang bersifat seperti binatang. Itulah tujuan utama daripada kurban pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan sejarah Bapak sengaja dipikirkan dari Adam ke Ibrahim. Ini kita lihat urutnya ada 16 rasul. Jadi dari 313 Nabi Ibrahim ini itu Nabi yang ke-16 urutnya. Kenapa kok Ibrahim yang terpilih? Nah ternyata setelah diteliti dari sejarah Rasulullah menjelaskan gelar tertinggi sebelum itu adalah Ibrahim Khalilullah dan Khalilullah itu didapat dengan tiga alasan alasan mendapat gelar Khalilullah Nabi Ibrahim karena sifat Nabi Ibrahim menghebohkan orang yang pertama ihtatu amrullah ala amri wairi aku akan melaksanakan semua perintah Allah di atas semua perintah jadi aku akan melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah itu di atas semua perintah. Itu kelebihan. Makanya waktu diperintah mata anak, dia nggak nolak. Bukannya menolak, cuma berpikir. Sifat kedua adalah wa mahtamantu bima takaffarallahu li wa ma ta'astraitu. Yang kedua kata Nabi Rasulullah, Nabi Ibrahim itu tidak pernah risau memikirkan rezeki yang akan diberikan Allah. Bagaimana rezeki bulan depan, tahun depan? Tidak pernah dipikir, tidak pernah dirisaukan. Nah sifat ketiga sehingga dia dapat kolin itu Bapak. Waman tahun itu ilah maaf Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali mengundang orang. Tidak pernah makan kecuali dengan tetamu. Setiap makan malam, setiap makan siang, dia harus orang. Itu sifat beliau. Sejak dari kecil sampai menjadi rasul. Nah, itulah dalam Khalilullah. Nasihat Nabi Ibrahim lah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Kita baru tahu al-Islam yang Islam itu memang punya aturan yang sangat tinggi Bapak. Sejak dari pemotongan persyaratan Nabi biri-biri satu tahun baru bisa dikorbankan kambing dua tahun, sapi dua tahun, tidak boleh yang kurus, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang cacat. Itu semua persyaratan. Menyembelih memotong pun juga dengan persyaratan diatur, Pak. Dihadapkan ke kiblat, berdoa, menyebut Bismillah ya Allah Akbar, membisikkan kepada korban bahwa kau akan dikorbankan untuk Allah, diikhlaskan. Dan hasil penelitian setiap binatang yang dirisikan dengan kalimat itu tidak melakukan reaksi, tidak melawan. Jadi harus diajak bicara. Wahai makhluk Allah, kau akan dikorbankan untuk ridho. Tolong diikhlaskan. Sebagaimana ikhlas Ismail anaknya Ibrahim. Itu tidak mengalami reaksi. Jadi harus disampaikan itu dengan panitia-panitia kurban untuk membisikkan sesuatu di kurban hewan itu sampai kepada pisau yang tajam ada berita menarik dari Hannover University Jerman satu penelitian penyembelihan cara barat dipingsankan dulu baru dipotong penyembelihan cara Islam dengan pisau yang tajam di hadapan kiblat. Tim dipimpin oleh Profesor Shah, dibantu oleh Profesor Hadi, melakukan satu penelitian yang sangat canggih terhadap sepuluh sapi. Ditaruhlah satu alat di otak bagian atas. Istilah mereka EEG. EEG. EEG elektron harona satu alat untuk mengukur grafik rasa sakit binatang itu grafik rasa sakit ditaruh di kotak di bagian depan di atas kotak kemudian ditaruh lagi satu peralatan elektron di jantung mereka sebut ECG, ECG e elektrokardiograf satu peralatan yang mengukur kegiatan jantung saat darah keluar. Maka dibuatlah percobaan pembunuh penyembelihan cara Islam, kemudian penyembelihan jarbal yang dipingsankan dulu. Hasilnya, yang disembelih dengan cara Islam, setelah 6 detik disembelih, rekaman EEG yang mengukur grafik rasa sakit itu tidak naik tidak naik. Itu menunjukkan bahwa binatang ini tidak merasakan sakit yang berlebihan. Tidak naik. 6 detik kemudian ini grafik berubah turun. 3 kali 6 detik kemudian sampai ke 0. 0 itu sama dengan tidur nyenyak. Jadi kesimpulan binatang ini tidak merasakan sakit dari rekaman elektron di elektronik itu. Nah sedangkan jantung ternyata gigitannya meningkat. Kenapa meningkat? Memompa darah semaksimal mungkin. Dikeluarkan darah itu 100% dikeluarkan aktivitas jantung. Itu yang diketahui oleh aku. Jadi eh, darah semuanya keluar. Dari tiga saluran yang disunahkan kotek. Saluran makan, saluran nafas, saluran darah. Itu aturan Islam itu. Berbeda dengan cara dipisahkan dipingsankan dipukul, dia pingsan jatuh, disembeli, tidak mengadakan reaksi. Ternyata rekaman di EEG pada saat disembeli 6 detik kemudian, itu grafik rasa sakitnya meningkat, Bapak. Sangat meningkat jauh, Pada dia pingsan. Sedangkan aktivitas jantung merosot turun. Nggak ada kegiatan, karena rasa sakit tekanan jantung cepat berhenti karena nggak semua terpompa jadi masih ada 40 persen darah tersisa nah itu yang ada di otot di urat di daging nah, kurang baik untuk dikonsumsi buat manusia makanya diterima itu di dunia mayanya keluar makanlah sapi yang dipotong menurut ajaran Islam kalau begitu apa reaksi binatang yang dipotong meronta-ronta saat disembelih? Bukan rasa sakit. Ternyata refleksi oleh jantung yang 100% mengeluarkan darah berefleksi kepada otot yang ada di binatang. Itu yang dia itu, bukan menyatakan retak. Refleksi karena jantung 100% mengeluarkan darah dengan urat dan otot yang ada di badan itu. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk panitia-panitia perumahan ini. Mudah-mudahan rahmat dan jujuran berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun para li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal rahim Alhamdulillah.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 وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين Ya Arhamar Rahimin Arhamna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum anna ala dinil islam bi husnil khatimah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi ya'idkum was'aluhu min fadlihi